bertemu dalam acara rutin kita yaitu acara bedah buletin, buletin At-Tauhid yang diterbitkan di Yogyakarta dan didistribusikan di wilayah Yogyakarta dan di sekitarnya. Sebagaimana yang telah disampaikan di muka tadi bahwa pada malam hari ini kita akan berbincang mengenai e, tetangga, ya, mengenai tetangga. Agama Islam agama yang sempurna, yang uh, bisa menjawab seluruh permasalahan kehidupan manusia maka satu di antara kesempurnaan agama Islam di mana Islam ini uh, membicarakan masalah tetangga dengan sangat-sangat detail yaitu di antaranya agar kita ya, berupaya berusaha untuk senantiasa memperhatikan tetangga-tetangga kita karena terkait dengan masalah tetangga ini seorang bisa masuk ke dalam surga namun juga bisa masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengkaji Islam yang sempurna ini kita akan semakin memiliki bekal berupa ilmu dalam rangka untuk menopang kehidupan kita di dunia sehingga kita berharap bahwa dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini akan semakin mendekati kepada apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni adalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepada diriku semata. Dan satu di antara hal yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memperhatikan eh, peraturan-peraturan uh, yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tetapkan terkait dengan masalah kehidupan bertetangga. Ya, tentulah bahasanya tetangga itu macam-macam, ada yang muslim, ada yang kafir, kemudian uh, yang muslim pun ada yang uh, baik dan ada yang buruk ya, demikian pun yang kafir juga ada yang ekstrim dan juga ada yang tidak ekstrim maka bagaimanakah kemudian kita menyikapi mereka semuanya akhwati akhwati filah rahimani wa rahimakumullah Allah Azza wa Jalla berpesan di dalam salah satu ayatnya yang terdapat di dalam surat Nisa ayat ke-36 wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil kurba, wal yatama wal masakina wal jaridil junubi wal jaril jambi ila akhir ayat Sembahlah oleh kalian semuanya Allah Azza wa Jalla semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kemudian berbuat baiklah kepada dua orang tuamu yaitu ibu dan bapak. Karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan kemudian aljar yaitu para tetangga. Baik yang dekat yaitu yang memiliki kekerabatan dengan kita ataukah tetangga yang jauh yang tidak memiliki kekerabatan dengan kita. Maka kesemuanya kepada mereka semuanya kita diperintahkan untuk berbuat baik ya sesuai dengan kadar yang juga memang telah dituntunkan ditunjukkan oleh eh, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, di dalam ayat yang mulia ini di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan eh, kata-kata uh, aljar ya kata-kata aljar itu tetangga dan bahkan menyebutkannya pun sampai dua kali dan kemudian kata-kata aljar ini pun diletakkan eh, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya agar mentauhidkan Allah dan kemudian agar menjauhi kesyirikan dan kemudian agar berbuat uh, baik ya, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berbakti kepada karib kerabat, ya, berbakti kepada anak-anak yatim, mengurus anak-anak yatim, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita agar kita kemudian juga memperhatikan terhadap tetangga-tetangga kita. Dan kemudian di dalam sebagian hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada uh, umatnya dengan menceritakan tentang pertemuan beliau dengan malaikat Jibril alaihi wasallam Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Ma Jibrilu yusini bil jar." hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Mazala Jibril, ya Jibril senantiasa yusini berwasiat kepada diriku biljar ya dalam masalah tetangga, ya, dalam masalah tetangga yaitu agar kita berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwasanya ya karena terus-menerusnya wasiat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah maka sampai-sampai Rasulullah mengira bahwa yang namanya satu tetangga itu akan mewarisi menjadi ahli waris dari tetangga yang lainnya ya karena begitu e, seringnya malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan yang pertama, wasiat beliau agar kita berbuat baik kepada tetangga kita. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya dan barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik, ya, ucapkanlah ucapan yang baik atau kalau tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, maka opsi yang kedua adalah dia diam, ya, tidak ada opsi yang ketiganya. Nah, tetangga adalah semua orang yang eh, berdampingan dengan kita. Maka tetangga itu Eh, ada yang memiliki hak terhadap kita dengan tiga hak, ada yang memiliki hak terhadap kita dengan dua hak, dan ada yang memiliki uh, satu hak terhadap diri kita. Siapakah tetangga yang memiliki tiga hak atas kita? Yaitu manakala tetangga tadi adalah masih karib kerabat kita. Dia seorang muslim, Ya, dan dia memang menjadi eh, apa namanya tempat tinggalnya itu berdampingan dengan kita. Maka berarti mereka memiliki tiga hak, ya, tiga hak atas diri kita, hak kekerabatan, hak agama, dan hak tetangga. Nah kemudian yang kedua adalah tetangga yang mereka muslim namun mereka e, bukanlah kerabat kita. Maka mereka berarti memiliki dua hak yaitu hak keislaman, hak karena agama dan hak tetangga. Dan yang ketiga yaitu seseorang yang dia bukanlah muslim dan dia juga bukan kerabat, maka dia hanya memiliki satu hak atas diri kita yaitu hak ketetanggaan semata. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan eh, tetangga-tetangga uh, yang ada di sekeliling kita, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya banyak berpesan terhadap kita ya sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahasanya mungkin tetangga itu ada yang muslim, ada yang kafir, uh, ada yang muslimnya itu baik dan ada yang muslimnya buruk dan seterusnya. Maka bagaimanakah tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita terkait dengan masalah tetangga tersebut. Yang pertama, ya, yang pertama bahwa kita diharamkan, ya, kita diharamkan untuk menyakiti tetangga kita. Diharamkan untuk menyakiti tetangga kita baik dengan lisan kita ataupun dengan perbuatan kita. Nah, kalau kemudian e, ada tetangga yang dia tidak merasa aman dengan keberadaan tetangga yang lainnya, maka eh, tetangga yang menjadikan sebab tetangga yang lainnya itu tidak merasa aman ini pantas untuk waspada. Ya pantas untuk waspada terhadap sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya A memiliki tetangga B. Nah, ketika B ini mulai menjadi tetangganya, si A ini tidak merasa aman. Kenapa? Mungkin tidak merasa amannya karena eh, si B ini sering menggunjing, ya sering mengribah, menjelek-jelekkan si A ini ketika si B ini bertemu dengan banyak orang. Atau mungkin si A merasa tidak aman karena si B ini misalnya sukanya mencuri. Ya, ketika si B itu mulai berdomisili di dekatnya, maka sering sekali yang namanya uh, sandal, sepatu, dan yang lain itu suka hilang. Dan suatu ketika dilirik memang ketika lewat misalnya di samping rumahnya, loh ini barang saya kok di sana. Nah sehingga uh, si A ini merasa tidak aman ya dengan keberadaan tetangga si B tadi. Nah kalau sampai terjadi semacam ini sangat-sangat bahaya ya karena orang yang menjadikan sebab tetangganya tidak nyaman itu terancam dengan neraka jahanam. La yadkhulul jannah menlayak la ya'manu jaruhu Ya tidak akan masuk ke dalam surga, ya tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang menjadikan sebab tetangganya tidak merasa aman ya dengan keberadaan dirinya. Yang menjadikan sebab tetangganya merasa tidak aman dengan keberadaan dirinya. Ini uh, pantas untuk diwaspadai ya, pantas untuk diwaspadai. Jadi jangan sampai uh, seseorang itu menjadikan sebab tetangganya merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Ya, sekali lagi baik dengan ucapannya, baik dengan perbuatannya ataupun dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua bahwa orang yang menjadikan sebab tetangganya tidak uh, aman, tidak nyaman itu bisa mendapatkan laknat dari banyak manusia ya bisa mendapatkan laknat dari banyak manusia Dari Ali bin Abdullah dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Sofwan bin Isa dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ajlan dia mengatakan telah menceritakan kepada kami ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qala ya Rasulullah Innali jaron yu'dini. Sungguhnya aku memiliki tetangga. Ya, aku memiliki tetangga. Namun tetanggaku itu sukanya e, menyakiti diriku, ya menyakiti diriku. Maka Rasulullah SAW ya, berpesan kepada orang tadi ispir ya bersabarlah. Nah, dalam Eh, riwayat yang lain Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, berpesan ketika eh, orang tadi dia merasa kurang puas ya, dengan jawaban Rasulullah yang memerintahkan kepada dirinya agar bersabar. Kenapa? Karena dirinya sudah bersabar, berupaya untuk bersabar, ya tidak Eh, membalas kejelekan yang dilakukan oleh tetangganya tadi akan tapi setetangga ini tidak berhenti melakukan hal-hal yang menyakiti dirinya dan bahkan semakin menjadi-jadi. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan intolik, dah silakan anda pulang, fa'akhrij mata ila tarik dan kemudian keluarkan, ya, keluarkan seluruh barang-barangmu ke tengah jalan. Ya, seluruh barang-barangmu keluarkan saja ke jalanan. Maka orang itu pun pulang dan kemudian mengeluarkan e, barang-barangnya, e, perabotan rumah tangganya, ya kalau di lingkungan Jawa ya mulai dari cowok e, cowek misalnya, muntu dan seterusnya, keluarin semuanya sampai piring, meja dan seterusnya. Ya dikeluarkan di jalanan. Maka fajtama'an nasu alaihi. Manusia pun berkerumun, berkumpul mengurumuni orang tadi. Pakolu seraya mereka mengatakan masyaknuka nih. Eh, apa ya, alasan anda melakukan hal ini? Kenapa anda melakukan perbuatan semacam ini? Maka kemudian sahabat tadi mengatakan eh, li jarun yu'dini karena aku memiliki tetangga yang senantiasa berbuat jahat kepada diriku ya, berbuat jahat kepada diriku. Dan kemudian hal itu aku sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW memerintahkan ya intolik ya sekarang pergilah dan kemudian kalau sudah sampai ke rumah keluarkanlah ya perabotan rumah tanggamu ke tengah jalan. Maka akhirnya dia pun mengeluarkan barangnya ke tengah jalan. Faja'alu yakulun Kemudian uh, manusia yang melihat penderitaan seseorang yang disakiti oleh tetangganya tadi, mereka berdoa ya, e, Allahumma anhu, Allahumma anhu, Allahumma zihi. Ya Allah, laknatilah. Ya laknatilah seseorang yang telah menyakiti si ini. Ya, laknatilah orang yang telah menyakiti si ini. Ya Allah, hinakanlah dirinya, rendahkanlah dirinya. Maka kemudian akhirnya apa yang dilakukan oleh uh, salah seorang yang telah meminta fatwa kepada baginda Rasulullah tadi yaitu agar dia pulang dan mengeluarkan barang-barang uh, perabot rumah tangganya ke tengah jalan dan juga doa-doa banyak manusia yang mengurumuni dirinya ini beritanya sampai kepada orang yang menyakiti tetangganya tadi, maka akhirnya ya tetangga yang menyakiti tetangganya yang lain tadi e, merasa sangat takut, ya merasa sangat takut. Maka kemudian e, tetangga yang menyakiti tetangganya yang lain tadi pun mendatangi tetangga yang disakitinya dan kemudian dia mengatakan irji ilaman manzilika ya. Sekarang udahlah, Anda pulang saja ke rumahmu. Fawallah, demi Allah ya. Maka tetangga yang menyakiti tadi sampai bersumpah fawallahi, demi Allah la udika. Ya, aku tidak akan pernah lagi menyakiti dirimu. Nah, makanya berhati-hati. Ya. Kalau ada seorang yang menyakiti tetangganya, nah, maka sangat mungkin kemudian tetangganya tadi e, menyampaikan kepada orang lain dan kemudian orang lain yang mendengarkan tentang kisah e, seseorang tetangga yang menyakiti tetangganya yang lain tadi bisa mendoakan keburukan yaitu mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan laknat kepada dirinya. Ya padahal laknat itu maksudnya adalah agar Allah Azza wa Jalla menjauhkan ya seseorang dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya perhatian Islam kepada tetangga. Ya, perhatian Islam kepada tetangga yaitu maksudnya agar kaum muslimin ini memperhatikan tetangganya. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan ya kepada sebagian sahabatnya dalam hal ini adalah Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Kekasihku memberikan wasiat kepada diriku dengan tiga perkara, ya dengan tiga perkara. Yang pertama ya agar asma'u wa ati'u walau la'abdun mujadda'un al-atrofi. Ya kami yang pertama diperintahkan untuk uh, senantiasa mendengarkan dan mentaati pemimpin-pemimpin kami meskipun mereka itu hanya uh, berasal dari seorang hamba yang uh, apa namanya hidungnya itu cacat. Dalam sebagian hadis yang lain meskipun yang memimpin kita itu adalah seorang hamba sahaya yang hidungnya itu sangat kecil. Ya, laksana buah anggur. Ya, laksana buah anggur. Kecil dan kemudian mengkilat. Ya, meskipun demikian maka ya, kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin tersebut. Kemudian wa idza sana'ta maraqatan ma'ah ma'aha dan kalau kamu memasak maka perbanyaklah kuahnya. Semangdur ahla baitin min sironika dan kemudian coba perhatikanlah ya perhatikanlah uh, keluarga dari tetanggamu ya keluarga dari tetanggamu. Maksudnya bagaimana keadaan tetangga kita, mungkin ada yang sedang kelaparan dan seterusnya. Dan kemudian adalah kalian eh, di dalam memperhatikan mereka, itu dengan cara yang ma'ruf ya, bukan dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang seakan-akan menghinakan mereka, jangan akan tapi ya, hendaklah perhatikan dengan cara yang sebaik mungkin. Wasallu salata di waktu dan kemudian kerjakanlah solat tepat pada waktunya. Fa in wajadtal imama qad shalla faqad eh, ahrazta salataka wa ila fahiya nafilatun. Andaikan kamu mendapatkan imam dia telah usai menjalankan sholatnya, maka sungguhnya kamu telah mendapatkan ya pahala sholat berjamaah. Dan manakala uh, dirinya belum sholat, maka anda mendapatkan nilai yang lebih, ya mendapatkan nilai yang lebih uh, dari sholat anda bersama imam. Ya mungkin seseorang bisa sholat di soft pertama, mungkin dia sholat e, di bagian soft sebelah kanan dan seterusnya. Maka ini adalah keutamaan, kelebihan e, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bisa menghadiri sholat berjamaah dan tepat waktu bisa mendapatkan jamaahnya imam. Kemudian adalah seorang tetangga itu memiliki sifat yang toleran, ya jangan mentang-mentang uh, rumahnya bagus, uh, indah, tingkat banyak, kemudian sementara tetangganya hanya uh, apa gubuk reot dan kemudian dirinya merasa enggan untuk berhubungan dengan tetangganya, apalagi melecehkan, meremehkan, jangan. Ya tidaklah boleh melakukan demikian. Bahkan seandainya tembok kita itu adalah tembok yang bagus dan tetangga kita ternyata ya berkeinginan untuk menancapkan pakunya dalam rangka hendak dia gunakan sebagai pangkal untuk jemuran, maka kita tidak boleh kemudian menghalang-halangi. Ya, kita tidak boleh melarangnya untuk melakukan hal tersebut. Ya, ini satu di antara petunjuk yang sangat indah yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita yaitu agar kita memperhatikan tetangga-tetangga kita berbuat baik eh, lemah lembut kepada mereka sampai pun seandainya salah seorang di antara mereka yang hendak menancapkan kayu di temboknya ataupun paku di temboknya maka hendaklah dia izinkan. Kemudian poin berikutnya tidak menyakiti tetangga adalah bagian daripada iman. Ya, tidak menyakiti tetangga itu merupakan bagian daripada iman. Ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya mangkana yu'minu billahi wal yawmal akhir, ya fala yu'dhi jarahu. Ya fala yu'dhi jarahu. Maka janganlah sampai dia uh, menyakiti tetangganya. Ya, janganlah sampai dia menyakiti tetangganya. Ya. Dan bagaimana seandainya kita memiliki tetangga yang buruk? Mungkin uh, buruk ucapannya, mungkin buruk tingkah lakunya, dan yang semacamnya. Maka kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kejahatan, keburukan dirinya. Di antaranya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa kepada kita, yaitu agar kita berdoa tatkala memiliki tetangga yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril maqam fa inna jarud dunya yatahawwal. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari tetangga yang buruk, ya, dari tetangga yang buruk di akhirat nanti. Ya. Artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga karena seluruh tetangga yang ada di surga itu adalah baik, tidak ada tetangga yang buruk. Adapun tetangga di dunia, ya adapun tetangga di dunia itu terkadang berubah-ubah ya, sekarang baik, besok buruk dan seterusnya. Namun ala kulli hal ya kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala tidak eh, memberikan tetangga yang buruk kepada kita ya dengan permohonan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya justru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk memiliki tetangga yang baik. Ya, kalau kita memohon kepada Allah perlindungan dari tetangga yang buruk, maka kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tetangga yang baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah itu uh, eh, teman yang paling baik ya, teman yang paling baik kepada temannya. Ya, se seorang yang paling baik kepada temannya. Ini teman yang paling baik. Dan kemudian sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ya orang yang paling baik kepada tetangganya. Ya, ada orang-orang yang bertetangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Maka siapakah di antara 10 orang yang paling baik kepada tetangga-tetangganya Maka dialah ya orang yang terbaik Tetangga yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla Nah, tentulah kebaikan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di sini bukan kemudian teman yang baik atau tetangga yang baik itu e, mengiyakan dan mendukung seluruh apa yang menjadi keinginan teman ataupun tetangganya, baik dia keinginan yang baik ataupun keinginan yang buruk. Bukanlah demikian tentulah. Ya namanya tetangga yang baik adalah tetangga yang dia berupaya semaksimal mungkin untuk uh, bisa mengkondisikan temannya ataupun tetangganya itu di dalam kebaikan ketika saudaranya, ya, ketika tetangganya, ketika temannya sedang melakukan kebaikan, maka dia motivasi supaya meningkatkan kebaikannya. Bukan malah digembosi, bukan malah dikatakan Allah, soalim Allah, ntar dulu lah kalau udah tua nanti udah mau mati baru melakukan ini itu. Jangan. Dan seperti itu. Demikian juga ketika melihat ya tetangganya ataupun temannya hendak melakukan perbuatan yang buruk, maka kemudian berupaya untuk ditahan. Nah, maka inilah ya, seorang tetangga dan seorang teman yang baik itu demikian. Yaitu mengkondisikan temannya dan saudaranya juga agar senantiasa melakukan berbagai macam kebaikan. Poin berikutnya, ya tidak ada kata sedikit dalam menyakiti tetangga. Artinya kita tidak boleh menyepelekan, ah kan cuma dikit, ya. Ah cuma kecil lah, tidak apa-apalah kita nyakiti, jangan. Ya. Karena tatkala seseorang itu senantiasa meremehkan, Eh, hal yang kecil ya, mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa padahal itu adalah perbuatan yang dilarang, maka sangat dikhawatirkan nanti dia pun tidak akan segan-segan melakukan eh, kejahatan yang lebih besar lagi. Nah, tetangga yang baik ini merupakan satu di antara nikmat kehidupan ya, tetangga yang baik ini merupakan satu di antara nikmat kehidupan. Baginda Rasulullah SAW mengatakan min sa'adatil mar'il muslim al maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Di antara uh, kebahagiaan seorang muslim adalah tatkala memiliki tempat tinggal yang longgar, tempat tinggal yang luas. Ya, tempat tinggal yang luas. Uh, di dalam rumah bisa dipakai untuk main-main, bisa dipakai untuk lari-lari. Ya, seandainya anak pun banyak kemudian bisa tertampung di sana, bisa bercandaria di sana. Ini tentulah akan lebih menyenangkan ketimbang ketika seseorang itu memiliki rumah pun sempit. Ya, boro-boro mau lari-lari gitu ya. E, hanya berpapasan saja harus saling miring misalnya karena sempitnya rumah ya karena rumahnya tipikal RSSSS namun bukan berarti bahasanya orang yang memiliki rumah dan tipinya tipenya itu adalah RSSS tidak bisa bahagia tidak. Ini tidaklah melazimkan. Kalau kita lihat baginda Rasulullah SAW rumahnya tipenya RSSSS. Yang eh, rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala sampai-sampai karena sempitnya itu Rasulullah kalau malam eh, salat uh, lail itu pun dia lakukan di kamarnya ibunda Aisyah radhiyallahu Talenha. Ya dilakukan di sana dan bukti sempitnya ketika Rasulullah itu sedang berdiri, maka kaki ya kedua kaki Ibunda Aisyah radhiyallahu taala itu diselonjorkan, jadi ya, panjangkan. Ya. Namun ketika baginda Rasulullah sallallahu tidak sujud, maka baginda Rasulullah kemudian memegang kaki Ibunda Aisyah dan kemudian dilipatnya, ya, dan kemudian digunakan tempatnya untuk sujud bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kata beliau bahwa satu di antara kebahagiaan seorang muslim adalah manakala memiliki ya tempat tinggal yang wasik yang luas. Ya. Kemudian memiliki tetangga yang soleh. Ya, betapa senangnya ketika memiliki tetangga yang soleh. Ya, karena eh, ketika seorang itu memiliki tetangga yang soleh, pada saat dirinya dalam kebaikan mereka akan mengucapkan selamat. Namun tatkala kita sedang eh, mendapatkan keburukan, mendapatkan musibah, mereka pun akan membantunya Itulah tetangga yang soleh. Maka begitu bahagianya tatkala seorang memiliki tetangga yang soleh. Dan kemudian di antara kebahagiaan hidup seorang muslim tatkala mereka memiliki kendaraan yang nyaman, ya kendaraan yang nyaman. Tidak mesti mahal akan tapi nyaman. Kendaraan yang tidak pernah macet, kendaraan yang tidak pernah rewel dan seterusnya. Ya, meskipun kendaraan tersebut adalah kendaraan yang tidak mahal harganya, kendaraannya sudah lama, namun kalau Eh, kendaraan ini senantiasa nyaman dibawa bepergian dan seterusnya, maka ini merupakan kenikmatan yang satu di antara kenikmatan seorang muslim. Dan dalam uh, riwayat Ibnu Hibban ada tambahan di antara kebahagiaan seorang muslim itu manakala memiliki istri yang solehah, ya, memiliki istri yang solehah. Jadi eh, kehidupan di rumah tangganya itu merasakan nyaman. Ya, tentulah seorang yang memiliki istri yang solehah dia betah di rumah. Ya tidak kemudian keluyuran. Ya, berbeda para lelaki yang keluyuran itu biasanya ya, kurang mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Sehingga dia lebih memilih untuk keluar. Dan e, di antara perkara yang membuat seseorang itu merasa sengsara, merasa tidak nyaman adalah tatkala pertama istrinya pun ternyata tidaklah soleh ya, istrinya tidaklah soleha, diperintah membangkang, eh, tidak amanah dengan harta bendanya dan seterusnya. Suka menyebar aib rumah tangganya. Nah, ini satu di antara perkara yang tidak menjadikan nyaman kehidupan seorang muslim. Yang kedua memiliki tetangga yang buruk. Ya, tetangga yang buruk eh, baik dengan ucapan ataupun tingkah lakunya. Tempat tinggal yang sempit, ya tadi tipe RSS, SS dan kemudian kendaraan yang jelek, kendaraan yang suka rewel. Ini tentulah akan menyebabkan tidak nyamannya kehidupan seorang muslim. Kemudian poin berikutnya berlipat gandanya dosa memusuhi tetangga. Nah, jadi bahwa satu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau bertanya kepada para tetangganya, Dari Muhammad bin Sa'ad dia mengatakan aku mendengar Abu Rabiah Al-Kala'i dia mengatakan aku mendengarkan Mi'dad bin Al-Aswad mengatakan Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya Ridwanullahim alaihim ajmain tentang hukum zina. Ya sa'ala Rasulullah wasallam ashabahu aniz zina. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum zina. Gampangnya, wahai sahabatku, apa hukum zina? Kalau maka para sahabat Ridwanullah Halim Ajmain, mereka menjawab haramun. Sepakat, bahasanya zina itu adalah perbuatan haram. Haramahullahu wa rasuluhu, yaitu perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Fakal, maka kemudian baginda Rasulullah SAW menyam, apa namanya menambahkan, La ayazniya ar-rajulu bi ashri niswatin aysaru alaihi min ayazniya bi imraati jarihi. Seseorang berzina dengan sepuluh perempuan yang bukan tetangganya, itu masih lebih ringan dosanya ketimbang seorang menzinai seorang tetangganya. Ya, kita tahu bahasanya zina merupakan dosa besar, yang merupakan al-kabair. Dan eh, hadis Rasulullah ini sama sekali tidaklah kemudian memerintahkan, udah kalau gitu zina saja sana, yang dengan perempuan bukan tetangganya. Bukan, ini bukanlah perintah. Akan tapi ini adalah berita dari Rasulullah bahwa dosa terhadap tetangganya itu berlipat ganda ketimbang dosa uh, dari perbuatan yang sama yang dilakukan namun bukan kepada tetangganya. Wasalahum anis dan kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya tentang hukum mencuri, ya tentang hukum mencuri. Maka kalau para sahabat pun bersepakat ya haramun haramahullahu azza wa jalla wa rasuluh. Jelas bahwa mencuri adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla dan rasulnya. Faqala maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menambahkan La ayyasrika min astrati ahli abyatin aisara alaihi min ayyasrika min baiti jarihi ya, Seseorang mencuri di sepuluh rumah yang bukan tetangganya itu dosanya masih lebih ringan ketimbang seorang mencuri hanya di satu rumah tetangganya. Ya. Dan ini sekali lagi juga bukanlah perintah ya udah kalau gitu sana curi aja eh, rumah-rumah yang bukan tetangga bukan akan tapi ini sekali lagi Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita tentang ya besarnya dosa uh, karena kejahatan yang dilakukan kepada tetangganya ya dosa dari kejahatan yang dilakukan kepada tetangganya maka ya monggo kita berhati-hati eh, agar jangan sampai kita kemudian menyakiti tetangga tetangga kita ya dengan berbagai macam eh, kemaksiatan yang memang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemaksiatan apapun tidak boleh kemudian kita tujukan kepada tetangga kita karena ya, dosanya akan berlipat ganda. Nah, sebagian ulama seperti Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, kenapa seseorang itu berbuat kejahatan kepada tetangganya kok dosanya berlipat ganda? Karena tetangga itu memiliki hak yang sangat besar kepada diri kita. Ya. Sehingga beliau menyimpulkan ketika ada seorang yang memiliki hak ya, ataupun sesuatu yang memiliki hak atas diri kita semakin banyak, maka berarti semakin uh, tinggi pula ya, kewajiban kita untuk berbuat baik kepada dirinya. Poin berikutnya ya, berlipat gandanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan kepada tetangganya. Ya, kalau kemudian seorang tamu ketika melakukan kejahatan kepada tetangganya uh, akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda, tentulah maka ketika kita berbuat kepada tetangganya, uh, berbuat baik kepada tetangganya, kita pun akan mendapatkan Eh, balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu di antara juga bentuk perhatian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar berbaik eh, berbuat baik kepada tetangganya, ya satu di antaranya adalah dalam masalah makan minum, satu di antaranya adalah dalam masalah makan dan minum. Maka Rasulullah SAW memberikan catatan warning kepada kita. Apa? Itu agar kita tidaklah egois terhadap tetangga kita. Apa konkretnya misalnya dalam masalah makan ya, misalnya dalam masalah makan. Maka Baginda Rasulullah SAW mengatakan, Laisal mu'min alladhi yashbi'u wajaruhu ja'un. Ya, bukanlah seorang mukmin yang sempurna keimanannya manakala dia melihat tetangganya kelaparan sementara dirinya kekenyangan. Ya. Seorang tidak dikatakan sebagai seorang yang beriman dengan sempurna manakala tetangganya kelaparan sementara dirinya dalam keadaan kekenyangan. Ya, maka eh, ini merupakan sinyal yang diberikan oleh baginda Rasulullah kepada kita agar kita ya berupaya untuk memperhatikan dan kalau perlu kemudian mengetahui tentang keadaan para tetangganya. Ya, keadaan para tetangganya. Mana yang sudah cukup, mana yang sudah berlebihan dan mana yang ngepres dan mana yang bahkan kurang dari standar. Maka hendaklah kemudian e, kita berupaya untuk uh, mendeteksinya dan mengidentifikasinya sehingga kita akan mampu memberikan yang terbaik untuk mereka. Kemudian secara khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para perempuan ya berpesan kepada para perempuan apa yang dibesarkan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu agar para perempuan tatkala masak itu memperbanyak kuahnya. Ya nisa'al mu'minat la tahkiranna imra'atan min uh, imra'atun minkunna lijaratiha. Wahai para perempuan yang beriman, wahai orang-orang mukmin perempuan, ya. Janganlah kalian meremehkan. Janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan eh, tetangganya. Walau kurau syatin muharrakin. Janganlah memandang kecil, ya janganlah memandang kecil pemberian kepada tetangganya. Sampai pun ketika kita sedang masak dan yang kita masak itu di dalam hadis ini eh, yaitu berupa teracak kaki hewan, meskipun itu yang sedang dimasaknya, ya maka diperintahkan untuk memperbanyak kuahnya supaya apa? Tetangganya merasakan paling tidak kuahnya bisa merasakan kuahnya. Dalam uh, hadis yang lain baginda Rasulullah SAW berpesan ya nisa al-muslimat ya nisa al-muslimat la tahkiranna rotun li jarotiha wahai sekalian para muslimah Terus kalian para muslimah, janganlah kalian meremehkan kebaikan uh, eh, terhadap untuk ber, dia perbuat kepada tetangganya. Nah, janganlah seorang tetangga itu meremehkan perbuatan kebaikan kepada tetangganya yang lainnya. Meskipun hanya dengan diwujudkan ya, meskipun uh, hanya diwujudkan dengan teracak tadi, ya. Kita berikanlah kepada mereka ya kuahnya dan juga kemudian Eh, daging dari teracak tersebut ya sehingga mereka pun akan ikut bisa merasakan apa yang kita masak Nah, ketika seorang melakukan kebaikan kepada tetangganya ini mendapatkan janji untuk dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya, maka orang-orang yang menyakiti tetangganya eh, akan bisa menjadi sebab masuk ke dalam neraka manakala ya manakala dia belum bertaubat. Nah, kalau kemudian seorang itu bertaubat meskipun sebesar apa dosa yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mampu dan mau untuk mengampunkan dosa dosa orang tersebut. Kemudian bahasanya tetangga itu merupakan parameter, ya parameter Eh, kebaikan tetangganya yang lain. Konkretnya, satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala berkata, seseorang bertanya kepada Nabi, "Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya telah berbuat baik dan berbuat jelek?" Maka beliau menjawab, "Jika kamu mendengarkan tetanggamu berkata engkau telah berbuat baik, maka berarti kamu telah berbuat baik, dan jika kamu mendengar mereka berkata engkau telah berbuat jelek, maka berarti engkau memang telah berbuat jelek. Ya, hadis Bukhari Muslim dan yang lainnya. Ikhwati akhwati filah rahimani wa rahimakumullah ya demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan uh, bisa kita pahami dan yang lebih penting daripada itu mudah-mudahan bisa kita terapkan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat muslim para pendengar setia radio muslim dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah menebarkan sunnah. Pada kesempatan malam hari ini, kita telah bersama-sama mendengarkan kajian bedah buletin atau hit dan kita akan masuk pada sesi tanya jawab pada kesempatan malam hari ini. Telah masuk dua pertanyaan ke redaksi kami di Studio Radio Muslim Yogyakarta akan kami bacakan pertanyaan pertama yang datangnya dari sahabat Abu Bilqis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita yang mempunyai tetangga sebelah yang suka menyetel musik dengan keras? dan tetangga depan yang suka manasin kendaraan dengan keras sampai terkadang kaca rumah bergetar akibat knalpot kendaraannya. Hmm. Apakah ini merupakan ujian bagi kami? Rata-rata tetangga kami ini orang awam semua. Hmm. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu wa ba'd. Ya, jelas ini merupakan ujian bagi Anda. Ya, ujian bagi Anda dan tatkala kita menyikapi ujian tersebut adalah kita perhatikan ya siapakah mereka. Supaya apa? Ketika kita mampu memperhatikan siapa mereka itu kita akan bisa melakukan e, cara yang terbaik dalam rangka untuk mengatasi ujian yang muncul dari tetangga tersebut. Ketika mereka adalah orang yang misalnya awam, ya orang yang awam maka hendaklah kita Berikan nasihat kepada mereka dengan cara yang sebaik mungkin, sehalus mungkin. Ya, jadi sampai-sampai seakan-akan dirinya itu tidaklah dinasihati namun dia mendapatkan pelajaran dari diri kita. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat ya tatkala beliau sallallahu melihat salah seorang badui yang kencing di Masjid Nabawi di pojokan Masjid Nabawi maka dia perlakukan dengan eh, cara yang sangat baik sehingga ini pun langsung berkesan ya langsung berkesan di dalam dada si badui tadi dan ekspresi dari eh, tertancapnya nasihat Rasulullah sikap Rasulullah yang sangat bagus itu maka kemudian dia berdoa kepada Allah ya Allah marhamni wa Muhammadan wala tarham ghairah ya Allah rahmatilah diriku, rahmatilah Muhammad, namun jangan kau rahmati eh, mereka-mereka uh, selain Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa mereka uh, tidak memohonkan rahmat kepada Allah untuk para sahabat? Ya karena mereka semula sudah apa namanya gergetan ingin memarahi si Badui tadi. Ini tatkala tetangga kita tuh memang keadaannya demikian, keadaannya awam, maka tolonglah dan nasihati dengan cara yang sebaik mungkin. Ya. Adapun kalau kemudian tetangga kita itu adalah ternyata orang yang sudah rajin ngaji, maka kita langsung bisa tutup poin. Ya, tolonglah ya, Anda ketika manasin motor itu jangan keras-keras mengganggu kami. Nah, ataupun kata-kata yang semakna yang memang jelas ya tidak pakai bahasa basi lagi jadi langsung tutup poin. Jadi dengan cara demikian mudah-mudahan ya, antum berikan nasihat yang sebaik mungkin kepada dirinya, dirinya pun kemudian berhenti dan tidak sampai menyakiti ataupun mengganggu tetangganya. Wallahu taala alam. Nah, syukran Ustadz atas penjelasannya dari pertanyaan pertama. Kita akan masuk pada pertanyaan kedua. Ya, Ini di luar baik. tema Ustadz. Tidak apa-apa Ustadz kita nah, sampaikan. Baik, insya Allah kalau bisa. Pertanyaan dari Akhuna Fulan karena tidak disebutkan namanya di sini. Beliau bertanya, saat apakah boleh kita ikut apel kesiapsiagaan umat dalam perkara Gubernur Jakarta ini Ustaz yang akhir-akhir ini kita dapati. Ini bagaimana hukumnya? Apakah kita okay. boleh mengikuti apelnya atau seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Uh, Wallahu ta'ala alam saya tidak mengerti secara persis bagaimana mekanisme ya apelnya ya mekanisme apelnya seperti apa saya tidak tahu persis ya sehingga eh, paling saya memberikan beberapa catatan seandainya eh, apel tersebut membahas langkah-langkah yang konkret ya untuk mengingatkan Ahok di Jakarta kemudian nanti misalnya berencana untuk ke Jakarta mengingatkan Ahok tanpa kemudian Eh, melakukan hal-hal yang negatif apalagi sampai anarkis itu, maka insya Allah taala kalau demikian yang dilakukan maka tidaklah mengapa namun kalau kemudian apel siaganya itu hanya sekedar ingin untuk kekuatan apalagi kemudian melakukan hal-hal yang eh, sifatnya itu pengkursakan kemudian ya, tidak ada upaya yang konkret untuk me mengingatkan si Ahok maka saya sarankan kok lebih baik sepertinya tidak usah ikut-ikutan ya wallahu taala alam. Nah, syukran Ustaz atas ya, penjelasannya. Ya, Ya, kita baru saja mendapatkan satu pertanyaan lagi Ustaz baru okay. Ah, masuk ke redaksi kami. Ya, kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bolehkah kita menjauh dari tetangga yang suka gosip agar kita tidak terkena dosanya, akan tetapi tetap kita bermuamalah dengan baik dengan mereka? Dan bagaimana jika mempunyai tetangga yang inginnya selalu ditegur duluan dan maunya dikasih makanan saja tapi tidak mau berbagi sebaliknya, meskipun kita tidak berharap dikasih? Mohon penjelasan Ustaz. Taip. Jika uh, itu yang memang Anda lakukan, maka kata Rasulullah SAW satu ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu sudah senantiasa, ya sudah senantiasa berbuat baik, berbuat baik dan berbuat baik kepada tetanggaku. Namun tidak pernah tetanggaku itu melakukan kebaikan kepada diriku dan bahkan yang dia lakukan adalah eh, kejahatan-kejahatan dan kejahatan. Ini contoh ekstrimnya. Maka kemudian Rasul mengatakan jika Anda memang betul-betul seperti itu, maka hakikatnya bahwa dirinya, ya tetangga Anda itu sedang mengumpulkan bara api neraka. Udah dikasih, udah di ini, udah di itu, ya berbuat baik namun juga masih akhir apa masih melakukan kejahatan, masih senangnya nyebar fitnah dan seterusnya. Maka kalau seperti itu, ya ini merupakan tanda keberuntungan bagi tetangga yang dia terus tetap berbuat baik dan alamat buruk bagi tetangga yang dia tidak tahu diri ya sudah di apa namanya di uh, perbuat dengan cara yang sebaik mungkin namun tidak pernah kemudian merasa cukup tidak pernah merasa uh, bahwa dirinya sering diberi oleh tetangganya yang lain ya. maka kalau memang demikian adanya hakikatnya tetangga yang buruk tadi sedang mengumpulkan bara api neraka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wallahu taala alam. Nah, syukran Ustaz Jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Ya, sebelum kita tutup, marilah kita sekiranya mendengar beberapa atau sedikit kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Salman. Tafadhol Ustaz. Baik. Eh, kita ingatkan kembali apa yang sudah kita sampaikan di muka bahwa uh, agama kita agama Islam itu adalah agama yang sempurna dan marilah kita senantiasa mencari dan mencari ya kesempurnaan agama Islam ini dalam seluruh sisi kehidupan kita sehingga kita berharap bahwa uh, dengan semakin kita mempelajari tentang kesempurnaan Islam, maka kita akan semakin mengetahui, mengetahui dan mengetahui ya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita yang sebelumnya belum kita ketahui. Ya, satu di antaranya adalah yang berkaitan dalam masalah uh, e, bertanggaan tadi. Ya, Masya Allah seandainya hal itu bisa kita laksanakan maka mudah-mudahan itu bisa menjadikan sebab Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk para pendengar sekalian eh, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.